Dua poin yang sudah kita sebutkan di majelis yang pertama tadi. Konsep yang berikutnya bimbingan Islam dalam bermasyarakat ialah konsep takliful qulub melembutkan hati masyarakat kita mengambil simpati masyarakat kita dengan cara-cara syar'i taklif ini bisa dengan berbagai macam cara kita lembutkan hati mereka dengan tutur kata yang baik. Al-kalamu tayyib. Ucapan-ucapan yang bagus. Kita lembutkan hati mereka dengan wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan mereka. Talaqatul wajhi. Kita juga bisa melembutkan hati mereka dengan al-ataya wal hadaya memberikan hadiah-hadiah, pemberian-pemberian kepada mereka. Dan yang lain-lainnya dari taklif. Seperti mendoakan kebaikan untuk mereka ketika berjumpa. Dan yang lain-lainnya dari cara-cara taklif yang pernah dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talid. Sekali-kali kalian jangan meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Walaupun itu dalam bentuk berjumpa dengan saudara kamu yang muslim dengan wajah yang berseri-seri. Wajhun talid, Talakatul wajah Barakallahu fikum. Sehingga diupayakan taklif dengan cara seperti itu. Juga Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan hadiah dan tidak kecil jumlahnya, besar. Ketika selesai perang Hunain, Nabi kita Muhammad SAW memberikan hadiah besar kepada masing-masing tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam ketika itu. Satu orang kokoh dikasih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Miliaran kalau sekarang itu. Itu disebutkan sama Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari ketika membawakan faedah daripada kisah tersebut. Beliau mengatakan dalam kisah ini Nabi kita Muhammad SAW yuwasi'il ata memberikan hadiah yang begitu luas liyata'allafahum untuk melembutkan hati mereka. Pada kesempatan yang lain beliau memberikan kepada seorang kepala suku diberi hadiah ghanamun baina jabalain. Kambing-kambing yang ada di antara dua bukit. Bukit satu, bukit dua. Lembahnya itu penuh dengan kambing dikasihkan semua kepada sang kepala suku tadi luar biasa itu namanya taklif juga dalam kesempatan yang lain Nabi kita Muhammad SAW mentaklif mereka dengan mendoakan kebaikan untuk mereka kalau yang masih kafir didoakan hidayah untuk mereka juga disebutkan dalam riwayat ini semua dalam Sahih Bukhari rombongan dari Yaman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan ya Rasulullah inna dausan asad wa abad ya Rasulullah suku Daus dari Yaman asad wa abad dia bermaksiat kepada Rasul dan enggan masuk Islam maka dikatakan Allah alaihim ya Rasulullah sudah doakan saja kehancuran untuk mereka maka Rasul mengatakan Allahumma hdi dausan Allahumma hdi dausan Ya Allah berikan hidayah kepada suku Daus Ngasih hidayah Ketika datang orang dari Bani Ghifar Belum mengatakan Ghifar ghafarallahu lahum Bani Ghifar semoga Allah mengampuni dosa mereka Barakulahikum Nah, ketika datang laki-laki lagi seseorang dari Bani Aslam Dikatakan aslam salamahullah. Bani Aslam, semoga Allah menyelamatkan mereka. Gitu. Dikasih doa. Itu faedahnya kata para ulama, mendoakan hidayah, mendoakan hidayah untuk kaum musyrikin liyata'allafahum supaya menebutkan hati mereka. Itu untuk musyrikin. Apalagi barakallahu fikum untuk kaum muslimin, masyarakat Islam. Maka sangat-sangat bagus sekali warahmatullahi fikum kita interaksi dengan mereka dengan taklif. Terutama untuk orang-orang yang belum memahami uh, al-haq, belum memahami dakwah sunnah atau sebagian mereka yang mungkin uh, antipati sedikit memberikan antipati kepada dakwah sunnah atau sebagian tokoh-tokoh masyarakat. Jinakkan mereka, lunakkan mereka, lembutkan mereka dengan konsep taklif kadang dengan ucapan yang baik, kadang dengan tutur kata yang bagus, kadang dengan muamalah indah dengan akhlakul karimah, kadang dikasih hadiah, macam-macam. Taklif. Agak muhim jiddan. Di samping menunjukkan muamalah yang baik, juga sangat bermanfaat dalam bermasyarakat. Di sisi yang lain ini sangat berguna untuk dakwah. Untuk dakwah. Barakallah. Taklif dan jangan sekali-kali tanfir. Jangan sekali-kali engkau membuat orang lari dari Islam, dari sunnah, dari Dakwah, haq. Lari gara-gara ucapan kamu yang kasar. Lari gara-gara tindak tanduk kamu yang kasar. Lari karena perangainya kamu yang kaku. Lari karena akhlak yang kamu yang kurang baik. Lari ilahiri. Jangan. Jangan membuat lari. Nabi kita Muhammad juga mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al Ashari kiaman radhiyallahu taala huma. Rasul mengatakan di antara wasiatnya basyira la tunafira. Beri kabar gembira, jangan membuat orang lari dari Islam. Jangan tanfir. Yassira la tu'assira. Bikin mudah, jangan membuat sulit untuk memahami Islam. Bersyirah wala Maka tolong terutama untuk antum barakallahu fikum bisa membawa diri, bisa menjaga diri, bisa memposisikan diri di tengah-tengah masyarakat. Kita harus betul-betul harus intervensi, evaluasi eh, masing-masing uh, kita. Jangan sampai uh, masyarakat membenci Eh, sunnah memuji dakwah dikarenakan ucapan kita atau akhlaknya kita atau muamalah kita atau adabnya kita atau tingkah laku kita atau yang lain-lainnya. Bukan semata-mata engkau akan dikenal sebagai orang yang buruk akhlak. Tapi lebih daripada itu, interaksi dengan sesama akan ada yang error, trouble. Lebih parah lagi ketika itu sebagai uh, apa namanya? hujah bagi mereka untuk menolak dakwah menolak dakwah, hmm, memusuhi dakwah dan segala macamnya. Jangan sampai. Maka taklif la tanfir. Upayakan takliful qulub. Jangan membuat umat lari. Barakallahu fikum. Hada mafhum. Konsep yang berikutnya lagi adalah husnul la su'udhan. Baik, kita dalam berinteraksi dengan masyarakat terutama yang muslim dituntut untuk mengedepankan husnudzon, baik sangka kepada orang lain, baik sangka kepada kaum muslimin. Jangan suudzon, jangan berburuk sangka kepada mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang-orang beriman, jauhkanlah oleh kalian yang namanya awon, prasangka-prasangka, dugaan-dugaan. Sebab sebagian praduga itu dosa. Yani yang su'uban. Kalau husnuban bagus, su'uban jelek. Dari sini para kalafikum mengharuskan kita dalam bermasyarakat para kalafik untuk menerapkan satu kaidah salaf. Ya, terkait uh, kita menilai seseorang hubungannya dengan masalah suudzon atau husnudzon. Kaidah salaf yang disebutkan dalam sebuah asar dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengatakan kata sahabat Umar, "Inna unasan kanu yukhaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu orang-orang diambil sikap tentang mereka dengan wahyu. Itu di, di masa Rasulullah SAW. Ini salah, ini benar, ini muslim, ini munafik, ila akhirih dengan wahyu. Ala wa innal wahya qadin qata. Ketahuilah wahyu telah terputus. Wa innama na'khudhukumul ana bima dhahar lana min a'malikum. Maka sekarang ini kata sahabat Umar, sekarang ini kami akan mengambil kalian, menyikapi kalian dengan apa yang nampak bagi kami dari amal-amal kalian. Mahkumi secara zahir. Belum menegaskan faman abhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu wa laysa ilaina min sariratihi syai' Allahu yuhasib yuhasibu bi sariratihi belum mengatakan maka siapa saja yang menampakkan secara zahir kepada kami kebaikan, zahirnya baik, maka kami akan merasa aman dengan dia, kami percayai dia, kami dekatkan dia. Dan kami tidak ada sangkut pautnya dengan rahasia mereka sedikit pun. Allah yang menghisap rahasia mereka. Zahirnya baik, kita baik dengan dia. Beliau mengatakan lagi waman abhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanah. Dan sebaliknya, barang siapa yang menampakkan kepada kami zahirnya jelek, maka kami tidak merasa aman kepada dia, kami tidak percaya dengan dia, kami tidak akan mendekatkan dia walaupun dia mengaku hatinya bagus, mengaku niatnya baik, nggak dianggap. Ini kaidah salaf. Kaitannya dengan masalah husnuban dan su'uban tadi. Apa itu? Menghukumi, menilai seseorang dari wahirnya. Kalau wahirnya baik, husnuban kepada dia. Kalau wahirnya jelek, suuban kepada dia. Dari sini barakallahu fikum oleh para ulama kita umat atau orang-orang dalam bab ini bisa diklasifikasi menjadi empat. empat macam. Yang pertama ialah man ishtahara bil khair. wahara wabana lana khairuhu. Seseorang yang masyhur dikenal kebaikannya. Sangat jelas, sangat nampak bagi kita kebaikan-kebaikan dia. Dikenal dia, orang yang Masya Allah baik, soleh, Masya Allah, luar biasa. Yang ini, wabah Kita baik sangka kepadanya, kan kita percayai dia, kita dekati dia, dekatkan kepada kita, kita percayai dia, orang baik. Ini yang utama ya. Yang kedua, man ishtahara bisyarr wa bana wa dhahara lana syarruhu. Dan yang kedua sebaliknya lagi, seseorang yang masyhur dengan kejelekan. Masyhur dengan kejahatannya. Begitu jelas, begitu nampak bagi kita kejahatan dia. Jelek, jahat dia. Ini juga perkara yang wadah. Kita tinggalkan dia, kita jauhi dia. Jangan dipercaya, jangan di eh, merasa aman kepada dia orang yang semacam ini kita suuban kepadanya kenapa jelek jelek ada lagi yang ketiga barakallahu fikum man fi amrihi man nasyukku fi amrihi liqara'ina tadullu alaihi Fanahnu ala hadarin minhu. Yang ketiga, seseorang yang kita ragukan keadaan dia. Ya. Kita ragu apa atas dia ini. Kenapa ada indikasi-indikasi ke arah sana? Ke arah kejelekan. Tapi belum pasti, kita masih ragu-ragu. Dalam kondisi yang seperti ini kita harus waspada kepada dia. Jangan husnudzon penuh, jangan suudzon penuh, tapi waspada kepada dia. Ketika ada indikasi dan kuat indikasinya ke arah kejelekan, sikapi dengan sikap orang kedua yang jelek. Tapi ketika tidak ada indikasinya dan ternyata dia adalah orang yang bagus, nggak dikenal kejelekannya, sikapi dengan sikap orang yang pertama, orang yang baik. Jadi waspadai. Ada lagi yang keempat, man jahilna amrahu wahala kita tidak tahu bagaimana kondisi orang ini dikatakan baik tidak dikenal dengan itu dikatakan jelek tidak juga dikenal dengan itu indikasi tidak ada mastur nggak tahu siapa dia dalam kondisi yang demikian kita kembali pada hukum asal kita husnudzan kepada dia sampai jelas gamblang ternyata kondisinya nggak seperti itu ini konsep prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan jadi nggak selamanya suwon nggak selamanya husnubon ada kalanya husnubon ada kalanya subon. tergantung kondisinya masing-masing tergantung kondisinya masing-masing cuman yang kita tekankan di sini adalah terkait dengan kondisi masyarakat yang luas yang tidak dikenal kejahatannya. Maka mereka kita berikan husnuzan kita kepada mereka. Baik sangka kepada mereka, jangan buruk sangka kepada mereka. Ini muhim. Supaya e, dengan husnuzan barakallahu semuanya akan menjadi tenang dan damai. Sebab kalau mengedepankan suudzon akan saling mencurigai, kalau saya mencurigai, maka akan rusak yang namanya muamalah, rusak yang namanya ukhuwah Islamiyah. Akan saling curiga, ujungnya saling membenci, saling memusuhi, saling bertikai, rusak. Paham ya? Husnudzan. Baik sangka. Yang terakhir untuk uh, pembahasan konsep bermasyarakat. Konsep yang berikutnya adalah dan eh, sini saya juga, juga sangat penting para kawasakum ialah at-ta'amul ma'an nas wifqa syara' la wifqa hawahum wa 'adatihim kita berinteraksi dengan mereka dengan orang lain dengan masyarakat interaksi kita harus sesuai dengan syariat bukan menyesuaikan selera masyarakat. Tolong jamkan baik-baik. Tulangi lagi. Di dalam bermasyarakat ya dalam berinteraksi dengan mereka kita harus interaksi dengan masyarakat sesuai dengan bimbingan syariat. Bukan menyesuaikan selera masyarakat. Barakallahu Sebab Islam yang menghukumi mereka semua dan kita semua. Syariat yang membimbing. Syariat yang mengarahkan. Bukan masyarakat yang disesuaikan eh, bukan masyarakat bukan syariat yang disesuaikan dengan masyarakat. Jadi masyarakatnya harus terbimbing dengan syariat. Ini muhim. Ini konsep barakallahu fikum disebutkan dikarenakan di tengah-tengah masyarakat kita barakallahu fikum tidak semuanya ma'ruf, ada yang mungkar. Tidak semuanya mungkar, ada juga yang ma'ruf. Ada juga yang ma'ruf. Maka dalam bermuamalah, dalam bergaul, berinteraksi, kita interaksi dengan mereka sebatas apa yang diizinkan, dibolehkan, digariskan oleh syariat. Ketika ada perkara yang melanggar syari, stop. Kita tidak boleh interaksi dengan cara seperti itu. Difahami insyaallah ya? Paham ya, Pak? Loh diem? Ini, penting sekali. Ini merupakan kaidah muhim jiddan dalam semua hal. Dalam semua hal. Barakallahu fikum. Ada kebiasaan masyarakat yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Sebuah kebiasaan A. Anggaplah A. Kita kaji, kita telah ternyata yang A ini melanggar syariat. Melanggar syariat. Maka barakallahu fikum bimbingan Islam menyatakan jangan ikuti masyarakat dalam poin tadi. Kenapa? Melanggar Jangan diikuti. Ikuti yang lainnya yang melanggar syariat. Ini sangat penting diperhatikan barakallahu fikum. Kalau kita bisa mengklasifikasi apa yang muncul dan terjadi di tengah-tengah masyarakat dari kebiasaan, dari uh, acara atau segala macamnya, bisa kita klasifikasi menjadi beberapa poin, beberapa keadaan yang pertama adalah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang syar'i. Yang syar'i. Ya, tidak ada padanya pelanggaran syariat syar'i. Yang ini harus kita ikuti. Karena syar'i berpahala kalau kita mengikutinya. Harus kita ikuti, jalankan bersama dengan masyarakat kita. Karena syar'i berjamaah di masjid ha, jumatan bersama dengan mereka di masjid Idul Fitri Idul Adha bersama dengan mereka di lapangan dan yang lain-lainnya dari kegiatan masyarakat yang syar'i dan tidak ada padanya pelanggaran syar'i ikuti laksanakan galakan semarakkan lillahi taala berpahala itu ada lagi yang kedua kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang mubah sifatnya mubah dan ingat tidak ada padanya mukhalafah syariah tidak ada pelanggaran syariat maka dalam rangka untuk berinteraksi bermuamalah berakhlakul karimah dengan mereka kita ikut bersama dengan mereka pada acara yang mubah tadi apalagi ada unsur kemaslahatan bersama bersih-bersih kampung ya bersih-bersih kampung kerja bakti membersihkan desanya punya bu desa membersihkan selokan-selokan membuat selokan eh, mengumpulkan sampah bakar-bakar sampah dan segala segala macamnya bagus perkara yang sangat yang, yang mubah dan sangat bermaslahat ikuti jangan mengatakan sudah bisa ustaz masyarakat ustaz jangan Tengok dulu. Ketika itu semata-mata perkara mubah dan diyakini tidak ada pada perkara yang melanggar syariat, ikuti. Itu termasuk muamalah bil ma'ruf. Muamalah yang baik dengan masyarakat para keluarga. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ialah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang haram. Yang haram yang melanggar syar'i atau yang tidak ada sama sekali syariatnya. Yang ini jangan diikuti. Yang ini jangan jangan diikuti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para masyarakat kita, mohon maaf Pak tidak bisa ikut hadir, tidak bisa ikut apa pada acara tersebut dikarenakan uh, pada prinsipnya kami ini acara yang tidak ada bimbingannya atau melanggar syariat. Enggak ikut. Jangan dengan alasan bermasyarakat kita ikut tumplek blek tumpah ruah di acara-acara yang melanggar syari. Itu cara yang salah. Jangan beralasan uh, supel dengan sesama kita menerjang keharuman-keharuman agama. Tidak bisa. Tidak bisa. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak bisa. Yang ini tidak ditoleransi. Tinggalkan dan mohon maaf kepada yang lainnya kita nggak bisa hadir. Ada lagi yang keempat, apa yang kelima? Ada lagi yang kata atau kelima? Ada lagi yang keempat. Kegiatan-kegiatan masyarakat tadi asalnya syar'i atau asalnya mubah, tetapi di dalamnya tercampur berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Ini yang sering terjadi. Acara syar'i seperti acara pernikahan. Pernikahan siapa? Pernikahan siapa? Pernikahan siapa? Yang mau menikah. Eh, acara pernikahan, acara wali mutul arus. Boleh apa enggak boleh? Hah? Boleh apa enggak boleh? Kok boleh? Syar'i. Syar'i ya itu. Hmm? Atau kerja bakti? Hukumnya apa ini? Mubah. Atau acara-acara yang lain yang mubah. Tapi ternyata pada acara-acara tersebut tercampur di situ berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada. Yang tidak mungkin kita elakkan yang sulit dan susah kita rubah. Kalau mau merubah, fitnah besar akan terjadi. Dalam kondisi yang seperti ini, para kalafikum jangan ikut, jangan hadir pada acara tersebut pada saat-saat pada saat-saat terjadi kemungkaran padanya. Di luar itu, ketika tidak ada kemungkaran, antum datang kepada mereka, hadiri acara mereka. Disiasati. Paham ya? Acaranya nah, aja bakti. Tetapi mohon maaf, masya Allah, didatangkan urgen tunggal dari mana-mana ini. Nah, dari Pantura datang, Indramayu urgen tunggal. Nah, dari Cilacap datang, nah, perpaduan utara selatan, urgen tunggal kolaborasi utara selatan. Rami, masya Allah, maksiatnya. Rami, masya Allah, kemukarannya. Hanya demikian jangan diikuti. Mohon maaf Pak belum bisa. Ketika ada acara berikutnya yang sepi, semata-mata kejabatan ikut, datang ke sana. Kalau nggak bisa kasih jajan. Kalau nggak bisa kasih uang atau beli peralatan kerja bakti. Tunjukkan kamu punya andil di situ, punya andil e, dan e, suka dengan acara-acara seperti ini. Ada acara pernikahan, entah pernikahan dia atau anaknya nikah atau nikah lagi atau mantu kan gitu ya hmm, kan ada tiga nikah nikah lagi atau mantu kan gitu ya barakallah itu pernikahan syar'i tapi masya Allah full kemungkaran eh, luar biasa sudah eh, dipanggil eh, biduanita ibu kota eh, bukan yang regional ini ibu kota artis artis ibu kota Allah musta'an. Ya acara apa iki? Pernikahan apa apa iki? Ya, perkara yang mungkin terjadi. Malah bahaya seperti itu. Datang apa enggak? Datang apa enggak? Datang apa enggak? Loh kok diem? Datang apa enggak? Penasaran. Ah, kan walimatul urus Ustaz. Itu kan syar'i acaranya Ustaz. Ah, dalam hati Kayak apa sih artisnya itu? Oh, hati-hati. Oh, nggak bisa. Mohon maaf, tidak bisa hadir dan antum sempatkan hadir ketika sudah tidak ada lagi acara itu. Hmm, sebelum acaranya, selesai semuanya, datang. Langsung ke Sohibul Hajah, menemui uh, sang pengantin segala macamnya, sampaikan hajat, selesai sudah, alhamdulillah dan mohon maaf tidak bisa hadir pada hari hanya atau pas acara yang hiruk pikuk tadi. Intinya apa? Antum tunjukkan kepada mereka, antum itu bersama dengan mereka. Antum itu bersama dengan mereka, bagian daripada mereka, bukan orang lain dari dunia dunia lain. Ya, tunjukkan antum terbuka, tapi dengan cara syar'i. Tunjukkan antum tidak eksklusif. Tapi tidak juga untuk bermudah-mudah. Sehingga semua dengan bimbingan syariat barakallahu Ini muhim juga, Namanya at-ta'amul ma'an nas wifqa syara' la wifqa hawahum. Interaksi dengan masyarakat sesuai dengan bimbingan syariat, bukan dengan selera masyarakat. Ha? selera masyarakat disesuaikan dengan bimbingan syariat. Bukan syariat menyesuaikan selera masyarakat. Ini yang membedakan antara ta'amul sunni dengan ta'amul hizbi. Barakallahu fikum. Baik. Ini upaya kedua. Dari upaya-upaya Islam untuk mewujudkan dan menjaga kondusivitas masyarakat. Cara kedua ini dengan cara menjelaskan kepada kaum muslimin bimbingan-bimbingan Islam di dalam bermasyarakat. Barakallah. Paham misalnya ya? Kalau tadi terkait dengan individu masing-masing dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla jadi hamba Allah yang saleh. Yang kedua terkait dengan masyarakat, bimbingan Islam dan bermasyarakat. Sekarang yang terakhir yang ketiga. Terakhir apa? Mau ada lagi? Terakhir ya? Terakhir ya? Yang ketiga terakhir. Upaya untuk mewujudkan dan menjaga kondusivitas masyarakat. Yang ketiga ini berkaitan dengan prinsip berbangsa dan bernegara. Dan ini yang ditekankan oleh para ulama kita. Apa itu? Yang ketiga ini ialah kita menerapkan prinsip as-sam'u wa ta'ah li waliyil amril muslim. Kita menerapkan kita kita terapkan akidah ahlu sunnah kita menjadi warga negara yang mendengar, yang patuh, yang taat kepada penguasanya yang muslim dalam semua hal, dalam semua kondisi kecuali dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, Prinsip ini. Dalil-dalil segala macamnya sudah sering kita dengarkan baik-baik. Karena prinsip ini diulang-ulang oleh ahlu sunnah, oleh salafiyin dalam banyak kesempatan, dalam banyak muhadarah, dalam banyak daurah. Umumnya pembahasan ini dikaitkan dengan terorisme, radikalisme dan segala macamnya. Ya. Yeah. Ternyata oleh para ulama prinsip ini, konsep ini sangat-sangat penting dan sangat berharga untuk mewujudkan stabilitas nasional kondusivitas nasional. Ha? upaya untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kedamaian, hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan prinsip ini, menjadi warga negara yang patuh, yang taat, mendengar kepada penguasa yang muslim, selama dia bukan kafir, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dalam semua hal, kecuali dalam keadaan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesungguhnya bagian dari ketakwaan. Tetapi khusus disebutkan oleh para ulama sebab berkaitan langsung dengan pemerintah, dengan penguasa, dengan bangsa, dengan negara dan efeknya langsung terasa. Ya. Disebutkan oleh asyikhul doktor Muhammad bin Umar Bazmul dalam risalah beliau berjudul Al-Amnu Mas'uliyatul Jami'. Kitab namanya Al-Amnu Mas'uliyatul Jami'. Beliau menyatakan wa bis-sam'i wa ta'ah tastaqimu lahu hayatuh fi mujtama'ihi min jami'i dengan konsep, dengan prinsip mendengar, taat dan patuh kepada penguasa, maka akan istiqomah, akan lurus kehidupan seseorang hamba di tengah-tengah masyarakatnya dari semua aspek kehidupan dia. Dengan prinsip dengan prinsip ini. Barakallahu fikum. <coughs> Diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri rahimahullah beliau menyatakan wallahi la yastaqimud din illa biulatil amr wa in jaru wa zalamu wallahi lama yuslihullahu bihim aktar mimma yufsidun belum mengatakan demi Allah, agama ini tidak akan tegak kecuali dengan penguasa, dengan waliul amr. Walaupun mereka walim dan kejam. Sungguh demi Allah kata beliau. Sungguh apa yang Allah perbaiki melalui mereka lebih banyak dari apa yang mereka rusak. Jadi kalau mau disensus nih, kerusakan-kerusakan yang dimunculkan penguasa. Sudah, kemudian disensus perbaikan-perbaikan, kemanfaatan, kemaslahatan yang yang ada yang muncul dengan adanya penguasa tadi itu. Dikatakan sama, sama beliau sungguh demi Allah kemaslahatannya lebih banyak dari kerusakannya. Dengan penguasa. Ini kemaslahatan agama dan dunia. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyatakan menjelaskan tentang faedah prinsip ini. Beliau mengatakan as-sam'u wa ta'atu li wulati umuril muslimin fiha sa'atatu dunya wa biha tantazimu masalihul ibadi fi ma'ayishihim wa biha yasta'i yasta'inuna ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim. Indah kalamuhu rahimahullah. Kata Ibn Rajab, mendengar taat dan patuh kepada penguasa muslimin. Padanya terdapat kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia. Dengan prinsip tadi, akan tertib, akan teratur kemaslahatan-kemaslahatan hamba pada kehidupan dunia mereka. Dunianya akan tertib, akan stabil, akan teratur, akan bagus dengan prinsip ini. Dengannya pula, dengan prinsip ini pula, kaum muslimin menjadikannya sebagai alat bantu untuk menampilkan agama mereka dan bisa mentaati Rob mereka, mentaati Allah dengan tenang dengannya. Barakallahu Ini terkait dengan prinsip ya ikhwan. Dengan prinsip ini akan dikikis, akan diredam, akan dihilangkan semua yang namanya terorisme. Tidak bakal ada dengan konsep ini akan menghilangkan berbagai macam ideologi radikal, radikalisme, terutama yang terkait dengan pemerintah, dengan penguasa, terkait dengan sebuah bangsa, sebuah negara. Radikalisme seperti itu hilang. Yang ketiga, akan mengkikis dan menghilangkan ideologi jihadisme yang salah. Jihad kepada pemerintah, kepada penguasa, jihad melawan penguasa, hilang dengan prinsip ini. Akan mengkikis habis semua gerakan-gerakan separatisme, upaya untuk melepaskan diri dari penguasa yang sah. Semua akan hilang. Semua akan hilang. Dan yang tercipta sebuah kondisi sebuah bangsa yang stabil, yang aman, sejahtera, damai, Dikarenakan semua lapisan masyarakatnya masyarakat yang patuh, masyarakat yang taat, sehingga penguasa lebih mudah mengatur mereka, mentertibkan mereka. Dan satu poin penting yang sangat harus diperhatikan baik-baik. Kalau kalau masyarakatnya itu patuh-patuh, taat-taat dan soleh-soleh kepada Allah Allah Azza wa Jal. Ingat, Allah Azza wa Jal yang akan merubah kondisi penguasa mereka. Allah akan gantikan untuk untuk rakyat sosok penguasa yang sama kayak masyarakatnya. Akan diganti oleh Allah Azza wa Jal penguasa yang soleh kayak masyarakatnya. Pengua, eh, penguasa yang patuh, yang taat kayak masyarakatnya. Penguasa yang adil kayak masyarakatnya. itu Sebab disepakati oleh para ulama mereka mengatakan a'malukum ummalukum. A'malukum ummalukum. Amal-amal kalian wahai masyarakat itu cerminan dari penguasa kalian. Hmm? Kalau penguasanya kok banyak zalim-zalimnya, masyarakatnya yang zalim. Hmm? Penguasanya kok banyak error-errornya, tadi masyarakatnya banyak errornya. Bahkan Haraklah itu. Dipahami insyaallah ya? Ini poin penting sangat perhatikan. Efek yang berikutnya adalah Allah akan gantikan untuk masyarakat tadi penguasa yang semisal mereka, yang taat, yang patuh, ya, yang baik, yang soleh, masya Allah. Sehingga dengan sendirinya akan terwujud sebuah kekuasaan, pemerintahan yang baik, yang adil, yang indah. Kalaupun penguasanya fasik, fasik fasiknya untuk diri mereka sendiri. Nah, kemaslahatan umum untuk masyarakat yang ada. Fasik-fasik itu pribadinya masing-masing orang. Yang penting bangsanya tentram, bangsanya tenang, damai, sejahtera, setosa, kokoh, kuat, stabil, kondusif. Hah? Dengan presiden tadi warahmatullahi Ini yang luar biasa. Tetapi satu ini yang tidak bisa diterima oleh kebanyakan masyarakat di zaman sekarang ini. Kalau belum belum mengatakan khusus untuk negeri kita sekarang ini. Kalau antum membicarakan bab ini, wah seakan-akan antum dipandang oleh masyarakat yang lain antek-antek penguasa pro status quo dan segala macamnya ini. Lah ini prinsip agama, prinsip agama diyakini oleh ahlu sunnah dimasukkan oleh oleh para ulama dalam buku akidah mereka disebutkan dalam ayat hadis yang begitu sangat banyak terkait dengan bab satu poin penting juga yang perlu diingat-ingat baik-baik disebutkan dari Sahal bin Abdillah Tustari rahimahullah dari pengamatannya beliau beliau mengatakan bahwasanya semua kelompok-kelompok yang ada, semua golongan-golongan yang ada tidak bisa mengamalkan prinsip ini. Hanya satu yang bisa mengamalkannya. Al-firqatun najiyah al-sunnati wal jamaah. Salafi. Hmm? Tidak ada satu golongan pun, satu kelompok pun, melainkan pasti ada anti penguasanya. Entah dengan menghujat, dengan menyela, menyangga, mencaci, menghina dan segala macamnya atau lebih daripada itu. Semua demikian kecuali al-firqatul najiyah. Maka yang diharapkan sekali barakallahu fikum yang bisa e, menjadi percontohan masyarakat dalam bab ini sunnah wal Jamaah salafi. Tunjukkan bukan rekayasa, bukan permainan politik tidak. Tidak ada tendensi politik atau pribadi. Ini murni bimbingan Islam tunjukkan tengah-tengah masyarakat poin yang satu ini kita kondusifkan masyarakat kita, bangsa kita, negara kita dengan konsep as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, mendengar dan mentaati para penguasa kita dalam perkara-perkara yang baik barakallahu. Nah, wallahu taala a'lamu bis <clears throat> nah, al-muhim ini tiga upaya. Baik, untuk mengkondusifkan sebuah masyarakat sebuah bangsa dan negara. Dan semuanya itu hanya ada pada bimbingan Islam. Hanya ada bimbingan pada bimbingan Islam. Sehingga jangan heran ketika bimbingan Islam diterapkan di sebuah tempat, di sebuah bangsa secara totalitas. Antum akan mendapati negara itu aman, tentram, damai, tidak banyak muskilah, tidak banyak masalah. Ekonominya kuat, pertahanannya kokoh. Kehidupannya tenang, nyaman, tenang, Sesuatu yang tidak bisa yang kamu nggak mungkin dirasakan tempat-tempat yang lain. Barakallahu fikum. Itu yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa beliau. Ini boleh dirasakan oleh umat Islam di era Khulafaur Rasyidin terutama di masa-masa keemasan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah dan di masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah masa-masa futuhat Islamiyah masa-masa keemasan ketika itu kondisinya sangat tentram sangat nyaman sangat damai kecil sekali tindak kriminalitas semuanya merata ekonomi kuat Masya Allah saling mencintai saling menghormati Islam penerapan Islam yang begitu murni nyaman bicara peradaban paling cepat paling melesat paling tinggi peradabannya itu Ketika Islam singgah di sebuah tempat, mewarnai sebuah tempat, maka dengan sangat cepat merubah peradaban. Tempat tersebut semakin maju. Semakin maju. Ekonomi semakin kuat. Semakin kuat. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah kita sebagai orang-orang yang berkomitmen berislam di atas sunnah sunnah dengan pemahaman salaful ummah sekali lagi harus memiliki andil di tengah-tengah masyarakat andil mewujudkan kondisi aman tentram damai sejahtera memiliki andil dalam upaya mewujudkan kondusivitas masyarakat dengan melaksanakan bimbingan-bimbingan Islam tadi. Dan itu diperlukan yang namanya ilmu dipentingkan yang namanya ilmu syar'i. Supaya, supaya kita tahu mana bimbingan-bimbingan yang ada tadi dengan ilmu syar'i. Lalu penerapannya diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dimulai dari diri kita masing-masing dan terus maju ke masyarakat kita dan kepada bangsa dan negara kita barakallahu fikum. Jadi itu semuanya diikat dalam satu konsep yang sangat mulia yang wajib ditegakkan setelah itu dengan kaidah-kaidahnya. Harus ditegakkan di situ prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah itu tegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Perintahkan semua perkara kebaikan, cegah semua kemungkaran. Dengan cara seperti ini akan hidup dengan damai. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu e, barakallahu e, konsep utama dan wadah utamanya untuk menuju ke sana. Yang mewakili atau yang uh, yang bahasanya Pak Ivan yang mengawal gitu. Yang mengawal uh, kondusivitas sebuah bangsa adalah konsep ini. Amar ma'ruf nahi mukar. Yang baik perintahkan, diarahkan. Yang mukar ditinggalkan, dijauhi, diingkari. Terus begitu. Dikawal dengan prinsip ini sampai ke depan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini sekilas yang bisa saya utarakan. Rata-rata semuanya seharusnya usul aklam, poin-poin penting saja dan masing-masing poinnya barakallahu fikum itu dijabarkan panjang dalam Islam oleh para ulama dalam bidangnya masing-masing.